Dan ketika sakratul maut yang sangat dahsyat datang menghampiriku, lantas siapakah yang mampu melindungiku? Aku melihat wajah-wajah manusia, tidakkah ada di antara mereka yang akan menebus dosa-dosaku atau menggantikan diriku? سأسأل ما الذي قدمت في الدنيا ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan di dunia untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan kelak. Lantas bagaimana aku menjawab setelah aku mengabaikan semua urusan agamaku? ويا ويحي ألم أسمع كلام الله